Artinya azalian dan abadian. Qanfirina azakumullah sudah dikatakan. Walaupun disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan akan marah dengan marah besar nanti yaumul qiyamah. Qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu qad atau lam yaghdab qablahu mithlahu. Bahwa Allah nanti akan murka pada hari kiamat dengan permukaan yang besar yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak pula setelahnya. bukan bermakna bahwa Allah memiliki sifat saat itu saja, sifat marah. Allah memiliki sifat marah. Tetapi karena sifat itu sifat fi'liyah berkaitan dengan fi'il Allah, maka tentunya berkaitan pula dengan kehendak. Kapan Allah ingin marah, maka Allah marah. Kapan Allah ingin meridhoi, maka Allah ridho. Sehingga sifatnya sudah ada azalian wa abadian. Tetapi ketika diwujudkan kemarahannya, terserah Allah kapan Allah kehendaki, Allah memarahi, kapan Allah kehendaki, Allah mencintai. sampai kita pada ucapan dalam syarahnya ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa ahlul kalamil madmum yutliquna nafya al hawadith fayuslimu sunni lil mutakallim Dalika yang namanya ahlul kalam mereka-mereka ahli filsafat selalu mengucapkan istilah-istilah di antaranya istilah hululil hawadith bahwasanya tidak mungkin bagi Allah adanya sesuatu yang baru fayaslamu sunni lil mutakallim maka ahlu sunnah menerima ucapan mereka tetapi dengan apa yang dipahami oleh ahlu sunnah. Ala dhanni annahu nafa'anhu subhanahu wa ta'ala ma la yaliqu bi jalalih. Yaitu menafikan apa yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ya la yaliqu bi jalalih. Yang tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha sallama lahu hadan nafi alzamahu nafi sifat ikhtiyariyah. Tetapi ketika ahlu sunnah menerima, tiba-tiba mereka mengharuskan. Berarti kamu harus menafikan semua sifat-sifat yang berkaitan dengan ikhtiar katanya. Wasifatil fi'il. Sudah kita bahas sedikit pada kajian yang lalu bahwa yang namanya ahlul bid'ah selalu memiliki kalimat-kalimat yang bersayap. Kalimat yang memiliki makna hak dan sekaligus memiliki makna batin. Kalau ketika disampaikan kepada ahlu sunnah akan dikatakan maksud saya al-haq. Ketika mereka menerima, kalau begitu kami terima. Maka mereka berkata, konsekuensinya kalau kamu menerima, berarti ini. Yang batilnya disebutkan. Sebagai contoh apa yang sedang kita bahas. Bahwasanya ahlul kalam selalu berkata, bahwa Allah tidak mungkin memiliki satu sifat yang baru. Tiba-tiba kemarin nggak punya sifat, hari ini punya. Nggak mungkin. Dulu nggak ada, sekarang ada. Nggak mungkin kata mereka. Maka Sunni berkata, iya. Kami juga terima kalimat seperti itu. Bahwa hululul hawadis nggak mungkin. Lihat istilahnya. Hulul al-hawadis. Ini istilah yang baru. Istilah yang dibikin-bikin oleh ahlul kalam. Kalimat hulul hawadis dipahami oleh sunni, oleh sebagian ahli sunnah, maksudnya sesuatu yang tadinya tidak punya kemudian punya. Onda, oh, Allah tetap maha mulia sejak dulunya sampai akhirnya. Atau sejak azalian sampai abadian gak ada akhirnya. Terus menerus. Gak ada sesuatu yang baru. Maka diterima oleh ahli sunnah. Kalau gitu hulul hawadis tidak mungkin bagi Allah. Setelah kita terima hulul hawadis tidak mungkin, Kata ahlul kalam berarti nggak mungkin ada sifat-sifat fi'liyah kemarin nggak marah, sekarang marah. Kemarin tidak menciptakan, sekarang menciptakan. Nggak mungkin, itu kan hadis katanya. Itu kan baru juga. Lihat, ini makna batil. <laughs> Makna batil. Maka kita halus sunnah menyatakan kami menerima kemarin bahwasanya hulul hawadi tidak mungkin bagi Allah bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya sifat Allah sudah maha sempurna sejak awalnya. Huwal awal wal akhiru azalian abadian. Allah memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna. Penciptaan. Allah memiliki sifatnya. Walaupun Allah menciptakan pertama kali al-qalam. Dikatakan awal Allah menciptakan pena. Kemudian Allah katakan uktub. Tulislah. Ma'aktub apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad tulis seluruh apa yang terjadi hingga akhir sampai akhir masa. Apakah sebelum penciptaan itu Allah tidak memiliki sifat pencipta? Allah tetap maha pencipta azalian wa abadiyah. Hanya kehendak Allah saat itu menciptakan. hati jangan terbawa dengan tipu daya mereka. Kaum filsafat ahlul kalam. Kalau dikatakan selanjutnya, Wa inna ma utiya sunni min taslimi hadzal nafi al mujmal. Sesungguhnya sunni tadi menerima, ahlu sunnah tadi menerima bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang baru bagi Allah secara ringkas, secara simpel. Bahwasanya Allah tidak mungkin memiliki sifat yang baru. Wa illa falu istafsara wastafsala lam yanqati' ma'hu. Kalau kita mau lebih rinci lagi ditanyakan pada ahlu sunnah, maka mereka akan berkata, bahwa semua sifat-sifat Allah Allah memilikinya azalian wa abadian Allah memilikinya sejak awal wa akhiru dan Allah katakan huwal awal wal akhir wal zahir wal batin dan Allah tetap maha sempurna memiliki sifat-sifat yang sempurna hanya karena sifatnya sifat fi'liyah kapan Allah berkehendak Allah kerjakan kapan Allah tidak berkehendak maka Allah tidak kerjakan wa kadzalika mas'alatus sifah Demikian pula masalah sifat. Hal hiya zaidatun ala dzat amla. Masalah yang kedua yang dibahas pula oleh ahlul kalam. Apakah sifat itu adalah satu dengan zat atau terpisah dari zat? Ini pertanyaan mereka. Artinya mereka membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk membuat bingung umat Islam, untuk membuat sesat umat Islam. Ini sifat sama zat itu satu atau terpisah kata mereka. Kalau kita jawab satu, mereka akan menyatakan berarti, berarti, berarti. Kalau kita katakan terpisah, berarti, berarti, berarti. Ada konsekuensi-konsekuensi yang mereka akan katakan setelah kalian jawab. Maka kita jawab lafduha lafdul mujmal. Pertanyaan kalian masih pertanyaan global, belum rinci, nggak jelas pertanyaanmu. Apakah yang namanya sifat ghairud fihi ijmalun itu ada ijmal ada kesamaran di sana faqad yuradu bihi ma laysa huwa iyahu wa qad yuradu bihi ma jaza mufaraqatuhu lahu bisa jadi bermakna bahwasanya sifat ini bukan zat berarti kalau kita menyatakan ini sifat terpisah dari zat berarti sifat ini makhluk Mengerikan sekali. Kalau dikatakan sifat ini makhluk, nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi makhluk. Apa konsekuensi makhluk? Makhluk nggak ada yang sempurna. Hati-hati. Kalau kita katakan satu, maka mereka akan mengatakan dengan kalimat-kalimat yang lain. Hal jaza mufarakotuhu. apa mungkin dipisahkan? Kalau satu, kenapa kita panggil dengan sebelah? Kita katakan dengan ya izzati atau kita katakan dengan kalimat A'udhu bikalamillah atau bikalimatillah. Kenapa dengan itu saja? ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah seluruh para imam-imam ahlus sunnah tidak mengucapkan dengan kalimat bahwa sifat ghairud sifat bukan zat nggak pernah mereka berkata begitu mereka selalu menyatakan sifat ataupun zat selalu mereka anggap sebagai suatu yang sama. Kita memanggil dengan nama ya Allah atau kita memanggil dengan nama Ar-Rahman, apa bedanya? Enggak ada bedanya. Ini ahlu sunnah. Karena mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qulidullah, awidur Rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna," kata Allah. Silakan panggil dengan nama Allah atau panggillah dengan nama Ar-Rahman. Mau panggil dengan yang ini ataupun dengan yang itu, falahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang tinggi. Mereka tidak membedakan antara zat dengan sifat. Mereka tidak menyatakan annahu ghairuhu wala annahu laisa ghairuhu dan juga mereka tidak mengatakan laisa ghairuhu. Dikatakan ini ghairuhu atau laisa ghairuhu, bahwa ini adalah zat atau bukan zat, nggak dibahas oleh alusun Kenapa? Karena mereka paham betul Walaupun yang namanya sifat bukan zat, tetapi sifat itu tidak bisa terpisah dari zat. Nggak bisa terpisah dari zat. Berarti yang bid'ah di mananya? Ucapan ahlul kalam, bid'ahnya mereka adalah pada pertanyaan mereka. Yang pada zaman salaf tidak dipertanyakan. Pada zaman tabi'in tidak pernah dipertanyakan. Pada zaman tabi'it tabi'in tidak pernah dipertanyakan. Pada zaman imam-imam ahlu sunnah nggak pernah dipertanyakan. Tiba-tiba muncul kelompok-kelompok sesat yang namanya kelompok filsafat Mu'tazilah dan sejenisnya. Kemudian mereka membahas. Kita bahas dulu. Bahwa sifat dengan dat itu satu kesatuan atau bukan. Apakah sifat ghairu dat atau sifat adalah zat. Dibahas oleh mereka. Kenapa membahas-bahas perkara yang tidak pernah dibahas di zaman salam? Apa yang tidak pernah dibahas zaman salaf kemudian dibahas-bahas pada hari ini, maka itulah yang dikatakan ta'ammuk. Yang dilarang oleh para salafus saleh, dilarang oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, iyyakum wa iyyakum wattanattu', iyyakum tamuk. Hati-hati kalian dari kebid'ahan. Hati-hati kalian dari tanah tanattu melampaui batas berlebih-lebihan. Wa iyyakum wa ta'ammuk dan hati-hati kalian dari ta'amuk. Apa itu ta'ammuk? Ini di antara contoh ta'ammuk, membahas-bahas perkara yang nggak perlu dibahas, yang semua manusia paham. Bahkan anak-anak pun kalau ditanya paham. Ini apa? Udah. Warnanya apa? Merah. Udah paham mereka. Nggak perlu. Itu apakah sifat dengan zatnya, kuda dengan merahnya itu terpisah atau tidak terpisah? Udahlah, jangan dibahas. Itu adalah perkara-perkara yang fudul fil ilm. Tahu fudul fil ilm? Sesuatu yang tidak perlu dibahas, mereka bahas. Maka dikatakan al-a'immah rahimahumullah la yutliquna ala sifati wa kalamihi annahu ghairu wal annahu laysa ghairu Bahwa mereka tidak pernah membahas apakah sifat Allah itu adalah sifat yang uh, menyatu dengan zat atau yang terpisah dengan zat, nggak pernah dibahas. Maka mereka nggak pernah berkata ghairuhu dan nggak pernah berkata pula annahu laysa ghairuhu. لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له karena kalau kita menyebutkan dengan kalimat seperti itu bahwa ini ghairuhu maka yusy'ir maka akan mengesankan bahwa sifat tadi bukan zat Mengesankan bahwa sifat bukan zat, konsekuensinya sangat berbahaya. Kalau sifat itu bukan zat, maka berarti kalau kamu berdoa dengan memanggil sifat Allah, berarti kamu musyrik. Kenapa? Karena berarti kamu berdoa kepada selain Allah. Iya kan? Kalau sifat bukan zat, berarti kamu ketika berdoa dengan memanggil sifat Allah, berarti kamu memanggil selain Allah. <laughs> Dan itu yang dipahami oleh musyrikin. Ketika berkata bahwa kalian juga wahai kaum muslimin, kalian juga melakukan kesyirikan. Kadang memanggil ya Allah, kadang memanggil ya Rahman, kadang memanggil ya Izzah, ya Aziz, ya Jabbar. Berarti kalian punya banyak Tuhan. Maka Allah bantah pemahaman bodoh mereka. Allah bantah dengan kalimat Allah. Awidur Rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna katakan wahai nabi pada mereka qul Qulid Allah, silahkan. Panggillah nama Allah atau panggillah nama Rahman. Kalian panggil dengan nama apapun bahwa kalian memanggil Allah Subhanahu wa taala. Sama, lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang mulia. Maka hati-hati jangan terbawa dengan mengatakan bahwa sifat bukan zat. Wa itlaqun nafi qad yus'ir bi annahu hu. Idh kana lafdhul ghair fihi ijmal. Kalau kita katakan sebaliknya, oh berarti sifat itu adalah yadzat juga. Kalau dikatakan sifat itu adalah zat, yush'ir bi annahu hu, maka dialah dia. Berarti justru membenarkan musyrikin. Bahwa itu zat lagi, ini zat lagi, ini zat lagi. Jadi banyak zatnya. Ini mengerikan lagi. Fala yutliq illa ma'al bayani wa tafsil. Maka jangan dijawab dengan ya atau tidak. Tapi jawablah dengan tafsil. Jawablah dengan rinci. Wal bayan dengan keterangan. Apa maksud kalian wahai ahlul kalam. Kalau maksud kalian seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka tidak. Tapi kalau maksud kalian seperti ini, seperti ini, maka kita katakan ya. Kalau maksud kalian bahwa sifat itu adalah sifat-sifat Allah yang tidak bisa terpisah dari zatnya, maka kita katakan na'am. Tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah tetap maha pencipta. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tetap maha tinggi. Dan terus ajalian wa abadian. Sebagaimana zat Allah azalian wa abadian. Maka seluruh sifat-sifat Allah juga abadian wa azalian. Tetap nggak terpisah. Sehingga tidak ada sesuatu yang muhdas nggak ada sesuatu yang baru bagi Allah Taala. Sejak dulu Allah Maha Sempurna dengan sifat-sifatnya dan terus menerus selama lamanya dalam keadaan sempurna dengan sifat-sifatnya. Fa'in urida bihi anna hunaka dzatan mujarrada qa'imah binafsiha munfasilah anis sifati zaid 'alaiha fahadha ghairu sahih. Kita jawab dengan rinci diajarkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi apa jawabannya? Kalau dimaukan yang dimaksud di sana adalah sifat itu zat tersendiri yang berdiri sendiri terpisah dari sifatnya fahada ghairu sahih maka itu tidak benar wa in urida bi anna sifat zaida 'ala dzat allati yufham min ma'naha ghairu ma yufham min ma'na sifat fahada haq kalau dimaksud terpisah itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang lebih dari sekedar makna zatnya. Kalau dipanggil Allah yang diibadahi. Tapi kalau dipanggil Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas, yang memiliki rahmat yang sangat tinggi. Berbeda kita katakan iya. Kalau itu maksudnya. Memang Rahman maknanya berbeda dengan Al-Qadir. Memang Al-Qadir maknanya berbeda dengan Al-Aziz. Ini ada makna yang berbeda dengan ini. Kita katakan iya. Tetapi kalau maksudnya adalah ini zat tersendiri, ini zat tersendiri, tidak. Fahada haq. Walakin laysa fil kharij zatun mujarradah anis sifat. Tetapi tidak ada di alam nyata ini. Ada sesuatu zat tanpa sifat. Tidak ada. Ya Pak ya. Apakah ada satu zat tanpa sifat? Saya bertemu dengan satu ekor binatang, tapi nggak ada ekornya, nggak ada kepalanya, nggak ada badannya, nggak ada kakinya, nggak tinggi, nggak besar, nggak kurus, nggak gemuk, nggak putih, nggak merah, nggak hitam, semua sifat dinafikan seluruhnya. Apakah kamu percaya bahwa ada binatang itu? Nggak ada. Kalau ada zatnya, pasti ada sifatnya. Iya toh? Kalau ada orang, aku menemukan demikian-demikian. Kayak apa? Warnanya bagaimana? Besarnya seberapa? Mesti ada sifat-sifatnya. Kalau kamu nggak bisa menggambarkan sifat-sifatnya, bahkan kamu katakan nggak besar, nggak kecil, nggak sedang, tidak pula merah, tidak hitam, tidak berwarna apapun, dalam keadaan dia tidak memiliki sifat apapun. Apa kamu katakan? Kamu dusta. Kamu tidak menemukan apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada sifatnya. Maka dikatakan di sini bahwa kaidah yang sudah dipahami oleh seluruh manusia bahwa laisa fil khariji dzatun mujarradah anil sifat. Enggak ada di alam nyata ini sesuatu zat yang tidak memiliki sifat. Maka ketika kita menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki sifat. Dan sifat itulah yang merupakan sesuatu yang tidak menunjukkan dua, tapi satu zat Allah memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Rahim, memiliki sifat Qadir, memiliki sifat Aziz, memiliki sekian asma al-husna, memiliki sekian sifat al-ula. Balidzat al-mawsufa bi sifatil kamal tsabitah laha la tanfasil anha. Maka zat Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang maha sempurna yang tetap sifatnya terus menerus azalian wa abadian la tanfasil anha dan gak pernah terpisah dari zatnya wa inama yufradu dhihnu dhatan wa sifatan hanya saja di benak kita kadang terpikir satu zat dengan sifatnya Ketika kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala rizki, maka kita ingat bahwa Allah ini memiliki sifat Razzaq. Ya Razzaq dzul quwwatil matin. Ketika kita meminta pertolongan, kita ingat sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah nikmal wakil, sebaik-baik kita bertawakal kepadanya. Nikmal maula wa nikman nasir. Itu yang dimaksud dengan sifat-sifat kullan wahdahu. Kita kadang-kadang memikirkan satu persatu sifat-sifat Allah, tetapi itu semua merupakan sifat dat yang wahid, al-ahad. Walakin laisa fil kharij datun ghairuhu mawsufah. Tetapi tidak ada dat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya sifat-sifatnya sangat sempurna dan sekian banyak sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yukhradu dihin datan wa sifatan kulan wahdahu walakin laisa fil kharidat ghairu mausufah fa inna hadha muhal maka di alam ini tidak ada zat yang tidak tersifati dengan sifat apapun fa inna hadha muhal kalau demikian maka tidak mungkin muhal kalau ada satu zat tidak memiliki sifat itu tidak mungkin walau lam yakun illa sifatul wujud paling tidak memiliki sifat wujud ada iya kan kalau kita katakan ada satu zat yang tidak memiliki sifat ini, sifat ini sampai terakhir tidak disifati dengan ada dan tidak pula disifati dengan tidak ada. Stres berarti. Kamu ini nggak waras. Berobat dulu ke dokter. Karena nggak mungkin. Pasti kalau dikatakan ada zat, ya berarti dia memiliki sifat ada. Otomatis. Fa innaha la tanfaq 'anil mawjud. Karena yang namanya zat tidak akan terpisah dari al-wujud. Wa in kana adh-dhihnu yufrid dhatan wa wujudan yatasawwar hadha wahdahu wa hadha wahdahu lakin la yanfaq ahaduhuma 'anil akhar fil kharij. Walaupun benak kita memikirkan sifat keberadaannya atau sifat betapa besarnya atau sifat betapa ininya betapa itunya, walaupun satu-satu dipikirkan oleh kita, tetapi kenyataannya zat itu tetap satu. Satu zatnya. Kita lihat, wah batu ini besar sekali. Ada ya. Sifat ada, besar. Kemudian kenapa kok warnanya hitam legam seperti ini? Tiga sifat. Ketika di benak kita membayangkan satu sifat, dua sifat, tiga sifat, apakah zatnya bertambah? Zatnya tetap ya itu juga. Satu. Sesungguhnya ini mudah dipahami. Hanya saja mereka-mereka para ahlul dalal dari kaum filsafat dan ahlul kalam mempermasalahkannya jadi nggak paham. Katanya beberapa ulama bahwasanya as'abut ta'rif ta'riful ma'ruf. Sesulit-sulit mendefinisikan adalah mendefinisikan mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. paling sulit menggambarkan adalah menggambarkan sesuatu yang sudah jelas. Iya kan? Kalau kita menerangkan sesuatu yang belum jelas gampang. Oh begini, saya terangkan supaya jelas. Kamu gak paham, saya terangkan supaya paham. Tapi menerangkan sesuatu yang jelas itu justru sulit. Ini terang. Maksudnya terang apa? Apa mau kamu terangkan? Maksudnya terang itu ya ya ya kelihatan. Apa maksudnya kelihatan? Sesuatu yang gamblang suruh diterangkan, sulit jadinya. Ini kerjaannya para ahlul kalam. Sesuatu yang ma'ruf dibahas jadi sulit. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang jelas, tapi ketika mereka bahas-bahas menjadi semakin rumit. Wa qad yaqulu asifat la 'ainal mawsuf wal Ada yang menjawab bahwasanya yang namanya sifat bukan ainul mausu. Sifat bukan zat yang disifati. Wala ghairuhu. <laughs> Wahadalahu maknan sahih. Di sini sungguhnya ada makna sahih dari satu sisi. Apa itu makna sahihnya? huwa anna sifat laisat ainud dzatil mausuf. Memang sifat itu bukan zat yang disifati. Yang zat yang disifatinya batu. Sedangkan sifatnya hitam. Apakah hitam itu batu? Belum tentu. Apakah batu itu hitam? Belum tentu pula. Sehingga beda. Dari sisi itu kita katakan benar. Bahwa sifat bukan zat. Laisa ainud dzatul mausufa allati yufriduha al-dhihnul mujarrada. Bal hiya ghairuha, bahkan itu lain. Wa laisat ghairul mausuf, bal al-mausuf bi sifatihi syai'un wahid ghairu muta'addid. Wa at-tahqiq annahu yufarraq baina al-qa'il sifat ghairu dzat wa baina qawlihi sifatullah ghairullah. Qanifina'azakumullah. Tetapi berbeda dengan apa yang kita bahas tadi. Wa tahqiq sesuatu yang perlu ditahqiq, diteliti harus dibedakan kalimat bahwa sifat bukan zat dalam sisi makna tapi bukan bermakna kalau Allah sifatnya berarti bukan Allah. Ini beda. Kenapa fa inna tsani batil? Karena ucapan kedua batil. Ucapan yang pertama tadi benar bahwa sifat bukan zat. Ya iya. Memang sifat ini adalah sesuatu yang mensifati, sedangkan zat adalah yang disifati. Ya jelas berbeda. Tetapi kalau mengatakan berarti sifat Allah bukan Allah lain. Ini yang kita katakan tadi bahwa kita tidak boleh menjawab pertanyaan mereka dengan iya atau tidak, tidak bisa. <laughs> Selalu diputar balikkan oleh mereka. Kita katakan apa maksudmu? Kita katakan dengan kalimat terangkan apa yang kalian maksud dengan pertanyaan itu. Kalau ini apa maksudnya? Kalau itu apa maksudnya? Terpisah apa maksudnya terpisah? Sehingga kita akan jelas menyatakan walaupun makna al-aziz berbeda dengan makna Zat Allah berbeda. Zat dari makna uluhiyah, sedangkan Al-Aziz dari makna izzah berbeda. Tetapi sifat dengan yang disifati tidak pernah berpisah. La tanfaku wa la tanfasilu. Nggak pernah berpisah dan nggak pernah menjadi dua zat. Nggak bisa. Zatnya tetap satu Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzukumullah. Qala li'anna musamma Allah yadkhul fihi sifatihi bi khilafi musamma dzat. Karena ketika dikatakan Allah dengan nama Allah maka maknanya zul uluhiyah yang memiliki hak untuk diibadahi. Yang memiliki hak untuk diibadahi mengandung makna berarti dialah yang paling tingginya pencipta yang menguasai yang maha mulia yang maha tinggi yang maha mengabulkan seluruhnya terkandung dalam makna Allah. Kenapa? Karena kalau tidak ada sifat-sifat itu, maka tidak layak diibadahi. Kalau dikatakan al-uluhiyah adalah yang diibadahi, maka kita katakan yang diibadahi itu konsekuensinya memiliki sifat-sifat ini seluruhnya. Asmaul husna wa sifatil ula. Kalau tidak memiliki asmaul husna dan tidak memiliki sifatul ula, tidak layak diibadahi. Berarti kalimat Allah terkandung di dalamnya seluruh nama-nama yang mulia dan seluruh sifat-sifat yang mulia. Nama yang besar, nama yang tinggi, yang dikatakan oleh Allah dalam satu ayat, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih dikatakan a'lamu ayatin fi kitabillah. Setinggi-tinggi ayat, sebesar-besar ayat dalam kitab Allah. Kenapa? Karena menerangkan nama Allah dengan keesaannya, dengan sifat-sifatnya. Kawan bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lianna al-murad anna sifat zaidah ala ma athbatahu al-muthbitun min adz-dzat. Wallahu ta'ala huwa adz-dzat al-mawsufa bi sifatil lazimah. Maka ketika kita menyebutkan Allah, kita memanggil satu zat yang disifati dengan seluruh sifat-sifat yang maha mulia. Yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Walihada qala syaih rahimahullah. Oleh karena itu dalam matanya dikatakan, La yazalu bisifatihi. Allah terus menerus dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Walam yakul la yazala wasifatuhu. Tidak dikatakan oleh musannif dengan kalimat Allah terus menerus dan juga sifat-sifatnya. Tidak. Tapi dikatakan dengan kalimat Allah terus menerus sifat dengan sifatnya. Apa bedanya? Dengan dengan dan beda jauh. Kalau kita menyatakan Allah dan sifat dengan sifat-sifatnya terus azalian abadian. Tidak berawal, tidak berakhir, terus menerus dalam keadaan dengan zatnya. Tetapi kalau dikasih dan Allah dan sifat-sifatnya terus menerus azali. Terkesan ada dua. Allah dan sifat-sifatnya. Karena kalimat ataf itu mengesankan makna perbedaan zat. Wa kadzalika qala al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu fi munadharatihil jahmiyah. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata ketika mengajak berdialog atau berbicara dengan Jahmiyah. Kata Imam Ahmad la naqulu Allah wa ilmuhu Allah wa qudratuhu Allah wa nuruhu walakin naqul Allah bi ilmihi wa qudratihi wa nurihi. Saya atau kami tidak berkata dengan lafaz Allah dan kekuasaannya, Allah dan ilmunya, Allah dan cahayanya tidak. Tapi aku menyatakan dengan kalimat Allah dengan sifatnya, dengan kemuliaannya, dengan ketinggiannya, dengan cahayanya. Wahuwa ilahun wahid. Dan Allah adalah ilah yang satu. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan lagi maha tinggi. Fa'idha qulta a'udhu billah. Maka kalau kita berdoa, a'udhu billah Faqad udta bidzatil muqaddasah. Berarti engkau berlindung kepada zat Allah yang maha mulia. Yang mausufah bisifatil kamal. Kalau kita memanggil, Ya Allah, atau mengatakan, A'udhu billahi, aku berlindung kepada Allah. Maknanya dia berlindung kepada zat yang memiliki nama Allah. Siapa zat yang memiliki nama Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya yang sabitah la taqbalul infisal yang tidak bisa terpisah dari sifat-sifat kesempurnaannya biwajhin minal wujuh dari sisi manapun wa idza qulta demikian pula sebaliknya kalau kamu panggil dengan nama lain bukan dengan nama Allah tapi dengan nama al-izza a'udzu bi'izzatillah aku berlindung dengan kemuliaan Allah faqad engkau ber berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walam ta'ud bi ghairillah dan bukan berarti engkau berlindung kepada selain Allah. Tetap engkau berlindung kepada Allah yang memiliki sifat izzah. hadzal ma'na yufham min dzat dan inilah makna yang dipahami dari makna dzat. Fi asli ma'naha la tusta'mal illa mudhafah. Dan yang namanya zat tidak dipakai kecuali dalam keadaan beriringan dengan sifatnya. Mudhafah ila sifati. Sehingga panggil yang manapun yang lain terbawa. Apakah kalau dipanggil dengan lafzul izzah kemudian sifat-sifat lainnya tidak terbawa? Tetap terbawa. Ketika memanggil nama ya Allah, memanggil wahai Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Demikian pula wahai Izzah atau wahai aziz. Maknanya wahai yang memiliki sifat izzah. Yaitu Allah. Tetap. Kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yakni zatu wujud, zatu qudrah, zatu izzin, zatu ilmin, mudafah maknanya digandengkan dengan sifatnya. Zat yang ada. Zat yang maha mulia. Zat yang maha tinggi, zat yang memiliki ilmu, zat yang memiliki kemuliaan, zat yang memiliki sifat karam dan seterusnya. Tidak mungkin kalimat zat dalam keadaan sendirian tanpa digandengkan dengan sifat apapun. Tidak mungkin. Karena sudah kita katakan tadi, tidak ada di alam nyata ini zat tanpa sifat. Tidak ada. Ila ghairi dhalika minas sifat. Wa zat kada bimakna sahib kada dan zat kada maknanya adalah pemilik sifat ini. Zatul izzi, pemilik sifat izzah. Zatul karam, pemilik sifat atau pemilik sifat karam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti maknanya sama dengan du. Du itu mudakar, zat itu muannas. Ta'nis dari du. Hada aslu makna kalimah. Ini asal makna kalimat zat. Fa'ulima أن الذات لا يتصور انفصال sifat anha biwajhin minal wujuh maka jelaslah bahwa yang namanya zat tidak mungkin terpisah dari sifat-sifatnya tidak dalam keadaan dia di alam nyata tidak pula dalam ucapan aibdu yang bermakna sahib Hah, yang pernah belajar nahu apakah dia bisa sendirian selalu dalam keadaan mudhaf Zu kada, zu kada. Dan zat itu maknanya sama dengan zu. Zatu kada, zatu kaza. Artinya selalu digandengkan dengan sifat-sifatnya, selalu digandengkan dengan apa yang menerangkan zat tadi. Dikatakan, wa in kana dhihnu qad yufrud zatan mujarad an sifat. Walaupun di akal kadang-kadang dibayangkan satu zat tanpa sifat, tapi di alam nyata nggak mungkin. Kami yufradal muhal karena di alam pikiran yang khayal-khayal bisa dibayangkan, tapi di alam nyata tidak mungkin ada satu zat, ada satu benda tanpa sifat nggak mungkin. Kalau dipanggil sifatnya yang ma'ruf, ma'ruf itu maknanya tidak mungkin dimiliki yang lain. Maka akan jelas yang dipanggilnya adalah zat tersebut. Beda kalau sifatnya itu bukan sifat yang sifatnya khusus. Seperti sifat-sifat makhluk. Kalau kita menyatakan dengan kalimat ya fulan atau dengan nama Muhammad saja, akan ada 40 orang datang, saya Muhammad semuanya. Tapi sifat-sifat Allah, nggak ada yang kami selihi syai. Nggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Sehingga ketika kita menyatakan, wahai yang maha pencipta, nggak ada lain. Enggak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat ini kecuali Allah. Enggak ada satu zat manapun yang memiliki sifat seperti ini kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada masalah kita memanggil dengan Ar-Rahman atau memanggil dengan nama Ar-Rahim atau memanggil dengan nama Al-Qadir atau Al-Aziz atau Al-Jabbar atau memanggil dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Dengan nama-nama Allah yang maha mulia. Lahul asma'ul husna. Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kalau kaum muslimin saya hormati. Waqad yuqal atau waqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallam telah mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih sebagaimana dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Beliau berdoa dengan memanggil a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ketika seorang merasakan sakit, maka disunahkan dia untuk berdoa dengan kalimat ini. A'udhu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan izzatullah. Dan juga dengan kudratihi. Dengan kekuasaannya. Dari apa yang aku dapati ini. Dan apa yang aku hindari. Aku berlindung kepada Al-Izzah. Izzatullah. Kemuliaan Allah. Dan juga Al-Qudrah. Qudratullah. Apakah dia berdoa kepada sayang Allah? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan kesyirikan? Tidak. Tentunya Rasulullah SAW mengajarkan tauhid, tidak mengajarkan kesyirikan. Izzatullah, yakni Allah yang memiliki sifat izzah. Qudratullah, yakni Allah yang memiliki sifat qudrah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada pertanyaan. Kenapa sih mereka para ahlul kalam membahas masalah ini menjadi membuat pusing umat? Dan pertanyaan kedua, kenapa sih Sahibul kitab membahas masalah ini bikin kita bingung. Apa faedahnya? Fitnah terbesarnya ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah atau lainnya. Sesungguhnya yang dicari bukan sifat-sifat ini. Mereka akan berkata tentang sifat kalam nantinya. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau subhat tadi diterima, mereka akan berkata berarti Allah memiliki sifat kalam, kalam itu bukan Allah. Jadi ini bukan zat, bukan zatullah. Berarti kalam ghairuhu. Kalam ghairullah. Karena kalam itu bukan Allah, maka kalam ini makhluk kata mereka. Kalau kalam makhluk, maka mereka akan membahas selanjutnya Al-Qur'an makhluk. Jadi kenapa mereka mengatakan Quran makhluk? Ini subhatnya. Ini subhat yang bersama kita ini disebarkan yang telah kita bantah ini adalah subhat mereka untuk mengatakan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah, tapi Allah menciptakan Al-Quran. Kita jawab dengan sifat, bahwa itu sifat Allah, Al-Kalam. Mereka akan membantah, bukan. Walaupun itu sifat kamu katakan, tapi sifat itu kan bukan zat. Sifat itu kan terpisah dari zat. Kalau sifat terpisah dari zat, berarti kalam bukan Allah dan Allah bukan kalam. Maka kalau kita berdoa kepada Al-Kalam, tidak boleh. Kalau kita bantah bahwa dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW berlindung pula dengan kalimat-kalimat. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Idza nazala manzilan, kalau engkau turun singgah di satu tempat, engkau takut bahaya-bahaya yang ada di sana, maka ucapkan doa ini. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah kalau kita berlindung pada kalimat-kalimat Allah dan kalimat Allah dikatakan makhluk oleh ahlul kalam Mu'tazilah, berarti Rasulullah mengajarkan untuk berdoa kepada makhluk, mengajarkan kesyirikan dan itu mustahil. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kesyirikan bahwa kalimat Allah itu sifat-sifat Allah dan sifat Allah la yanfaqu 'anil Sifat Allah nggak akan terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan terpisah, maka berdoa dengan kalimat Allah sama dengan berdoa kepada Allah yang memiliki kalimat-kalimat yang maha sempurna. muslimin yang saya hormati. Dikatakan pula dengan riwayat yang berikutnya dalam kitab kita. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma Alhamdulillah. yang juga dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha Rasulullah SAW mengajarkan doa, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Berbeda dengan kalau kita berdoa dengan yang bukan sifat. Walaupun digandingkan kepada Allah Swt. Contoh, aku berlindung kepada bumi Allah. Boleh? Syirik. Walaupun digandingkan pada Allah buminya, bumi Allah Swt atau berlindung dengan langit-langit Allah atau berlindung dengan malaikat-malaikat Allah atau berlindung dengan nabi-nabi Allah nggak boleh tapi ketika berlindung dengan kalimat-kalimat Allah boleh apa bedanya yang ini bukan sifat malaikat bukan sifat Allah bumi bukan sifat Allah nabi-nabi bukan sifat Allah tapi kalimat itu sifat Allah subhanahu wa taala Allah memiliki sifat kalam Allah memiliki sifat berbicara dan di antara kalamullah adalah Al-Qur'an dan kalamullah kalimat-kalimat Allah adalah sifat Allah yang maha sempurna tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun la tidak ada kekurangan dalam Al-Quran sedikit pun, nggak ada kejelekan di dalamnya sama sekali. Itu ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita berdoa, berlindung, meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah boleh. Bahkan diajarkan dalam Sahih Muslim Siapa yang berani menyatakan bahwa ini adalah hadis dhaif? Para ulama secara sepakat menyatakan hadis ini sahih. Bahkan dikatakan hadis yang tersahih setelah Bukhari adalah sahih Muslim. Dan ini dalil yang sangat kuat untuk membantah ucapan-ucapan ahlul dalal, ahlul bid'ah yang mempermasalahkan apakah sifat itu dat atau terpisah atau ya jangan dijawab. Jangan dijawab ya ataupun tidak jangan. Rincikan atau kalau nggak bisa merincikan, kamu katakan pokoknya para imam ahlu sunnah nggak pernah membahas masalah yang seperti itu. Para ulama ahlu sunnah menyatakan dengan hadis, hadis. Di antaranya hadis yang menyatakan dengan a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi. Menunjukkan tidak terpisahnya sifat dari zat. Demikian pula diajarkan a'udhu bi kalimatillahi tamah. Berarti boleh memanggil dengan sifat-sifat Allah. Boleh pula memanggil dengan nama-nama Allah SWT. Demikian pula dalam Al-Quran. Kulit Allah, awid Ar-Rahman. Panggillah Allah, panggillah Rahman. Selesai. Tinggalkan. Jangan duduk bersamanya. Jangan dilayani subhat-subhatnya. Jangan biarkan telingamu dimasuki subhat oleh mereka. Wa kada qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan doa yang lain yang juga dengan sifat Allah. Allahumma inni a'udhu bika abiridaka min sakatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka Ya Allah aku berlindung dengan keriduanmu dari kemurkaanmu aku berlindung dengan maafmu dari balasanmu dan aku berlindung kepadamu darimu ini dari adabmu dengan sifat semuanya dengan ridha biridhaka dan dengan bimuafat dengan maafnya wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa <clears throat> na'udzu bi'azamatika an naghtala min tahtihi min tahtina ya Allah aku berlindung dengan keagunganmu agar kami tidak tergelincir dari bawah kami dan juga diajarkan a'udzu binuri wajhik alladhi asyraqat lahu dhulumat aku berlindung dengan cahaya wajahmu berlindung dengan cahaya wajah Allah berlindung dengan keagungan Allah, berlindung dengan mu'afa, berlindung dengan keridhaan, berlindung dengan kalimat Allah, berlindung dengan kemuliaan Allah dan itu hadis-hadis yang sahih. Qanifina kaum muslimin yang saya hormati. Insyaallah kita akan baca yang selanjutnya dalam kajian mendatang باذنillah taala. Subhanakallahumma أشهد أن لا إله إلا أن وأطوب وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته